Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap sirah An-Nabawiyah eh, yang diringkas eh, diambil dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Abdurrahman Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Gelarnya apa Ibnu Katsir kemarin gelarnya? Abu Mu'adz. Al-Mu'arrikh. Kemudian Al-Mufassir. Jadi gelar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Eh, apa? Kitab yang sangat nampak dan menonjol sekali eh, sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kitabnya apa namanya? Al-Khandalah. Ewa, kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Paham ya? Naam, Al-Mufassir. Beliau ahli tafsir. Kitabnya ma'ruf, Tafsir Al-Qur'an al Azim. Eh, berjilid-jilid itu ya. Dan guru beliau ternyata juga mu'arrikh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi guru beliau. Paham ya? Mu'arrikh juga. Kitabnya sangat luar biasa panjang itu ya berjilid-jilid, tergantung cetakannya, yaitu kitab Syiar A'lamun Nubala. Paham ya? Itu karya Imam Zahabi. Imam Zahabi gurunya ternyata. Nah, Beliau ketika mencari istri, eh, nah Allah Taala takdirkan mendapat mendapatkan putri seorang imam, seorang imam, nah seorang muhaddis terkenal. Nah, barakallahu fi kitabnya juga dibaca, harum kitabnya, dibaca oleh para talabatul ilm dan juga dibaca oleh para ulama untuk mengetahui keadaan rijal hadis, keadaan para perawi, sikoh, kadzab, dajjal, dan semisalnya. Paham ya? Kitabnya kitab apa? siapa eh, imam tersebut yang putrinya dinikahi oleh al-imam Abdul Fida Ismail bin Umar. Ayo enam, antum. Siapa imamnya? Ayo. Kalau putrinya nggak nggak perlu tahu namanya nggak masalah. Kalau perempuan kan, bapaknya, bapaknya seorang imam. Siapa Hasan? Al-Mizzi, kunyahnya Abul Hajjat Al-Mizzi, ma'rufnya dengan sebutan itu, Abul Hajjat Al-Mizzi. Nah, kitabnya eh, kitabnya apa kitabnya yang terkenal tersebut sebagai rujukan antum Abdullah Tahdibul Kamal. Kitabnya kitab Tahdibul Kamal. Bagus sekali kitabnya itu ya kalau punya rezeki beli itu kalau misalkan udah mampu membacanya ya. Kalau terlalu tebal ada yang ringkas lagi, Tahdibut Tahdib. Wah, kok, kok masih tebal lagi, ada yang lebih ringkas lagi, takrib. takrib Tahdib. Paham ya? Di Tahdibul Kamal karya Imam Al-Mizzi, Abdul Hajar Al-Mizzi ringkas menjadi Tahdibul Kamal. Siapa yang ringkas? al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Diringkas lagi menjadi takrib, takribut tahdib. Siapa yang yang meringkas? Juga sama, al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita baca biar tambah jelas di sini apa yang boleh sebutkan faedah di sini. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-ikhbaru bil ghuyub al-mustaqbalah termasuk tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah pengkabaran beliau terhadap perkara-perkara goib yang akan datang. Bayangkan, perkara goib beliau tahu. Tapi tahunya itu karena apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. kami ya? Karena tidak ada yang tahu perkara goib kecuali Allah taala. Ya enggak? Nah, eh? Eh, tidak ada yang mengetahui apa? Nah, ilmu goib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah tahu. Paham ya? Karena apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa saja perkara-perkaranya, simak baik-baik. Waqad akhbara bil ghuyubil mustaqbalah al-mutabiqah li khabarih. Dan sungguh Rasulullah telah mengkabarkan perkara-perkara ghaib yang akan datang yang sesuai dengan kabarnya bayangkan, sesuai dengan apa yang dikabarkan enggak meleset sedikit pun. Tidak meleset sedikit pun sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Kama akhbarallahu azza wa jalla fi kitabih min idhari dinih sebagaimana yang Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an berupa apa? nampak ya, berupa nampaknya unggulnya agamanya. Agama apa? Agama Islam. Wa i'la'i ini dan juga tingginya kalimat tersebut, kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Paham ya? Dialah zat. Ha? Nah, yang telah mengutus rasulnya dengan benar, kemudian menampakkan, mengunggulkan agama tadi itu eh, agama. Di atas agama agama yang lainnya, agama Islam. Tidak ada agama yang lain lagi sudah. Agama Islam nomor satu sudah, yang paling tinggi. Paham ya? Wa kafabillahi syahida. Allah cukup sebagai saksi. Naam. ladina aman wa وعملوا salihat min أمته fil الأرض masya Allah ini janji juga nih ya yaitu apa nah barakallahu fikum pengkabaran tentang istikhlafil ladzina amanu yaitu orang-orang beriman akan dijadikan penguasa Wa amil salih dan orang-orang yang beramalan saleh dari kalangan umatnya. Bayangkan itu. Jadi pengkabaran tentang perkara-perkara gaib yang akan datang di antaranya ini. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau menegakkan khilafah Islamiyah, kata mereka yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka gembar-gemborkan eh, khilafah Islamiyah. Paham ya? Benderanya warna hitam itu. Paham ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. HTI misalkan sebut Tahrir Indonesia atau contoh IM misalkan ingin negara negakan negara khilafah Islamiyah. Lah kok enggak beriman, enggak beramal saleh enggak akan jadi. Paham ya? Allah Taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ingin jadi pemimpin di muka bumi bisa, tapi ingat kuncinya iman wal amal soleh. Lah demonstrasi. Demonstrasi iman atau bukan? Eh? Demonstrasi amalan soleh bukan? Bukan. Tapi ini kan menyampaikan aspirasi rakyat Ustaz menyampaikan keluhan rakyat. Caranya nggak seperti itu. Caranya itu kalau fiik. Kalau ingin benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat pertama, kalau bisa empat mata, empat mata. Sampaikan ketemu langsung presidennya, pemimpinnya. Paham ya? Kedua kalau nggak mampu lewat bawahannya. Ketiga kalau nggak mampu juga doa. Bukan demonstrasi. Eh? Bukan turun di pinggir jalan teriak-teriak, bukan. Paham ya? Doa itu sangat penting. Jangan pernah antum lupa mendoakan pemimpinnya. Paham ya? Itulah ahlu sunnati wal jamaah. Ha? tidak mengarahkan berontak kudeta walaupun sedolim apapun pemimpinnya barakallahu fik sehari tidak ada pemimpin jauh lebih besar kerusakannya dibanding apa 60 tahun dipimpin seorang yang dolim. bayangkan 60 tahun dipimpin seorang pemimpin yang dolim, itu jauh lebih baik keadaannya dibanding sehari tidak ada pemimpinnya bayangkan itu menunjukkan bahasanya apa kebaikan pemimpin itu sangat Nah, barakallahu fikum diharapkan. Tapi kalau pemimpinnya ingin baik, rakyatnya juga harus baik. Jangan teriak-teriak pinggir jalan, well, jangan korupsi, dilarang rakyatnya korupsi. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi kondisikannya kebaikan pemimpin itu sangat tergantung dengan kebaikan rakyatnya juga. Kalau rakyatnya baik, insya Allah bismillah pemimpin akan menjadi baik. Tidak akan kembali kepada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya akan bisa. Paham ya? Nah, karena mereka rakyatnya benar-benar apa? terkondisikan beriman, beramalan saleh, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau keadaannya rusak, eh, suka menipu, eh, mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, enggak akan terwujudkan khilafah Islamiyah. Allah musta'an. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifan la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim." Itu janjinya. Apa artinya Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian. Apa janjinya? Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana dijadikan pemimpin-pemimpin sebelum mereka. Bayangkan itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian bukan hanya itu saja. Dikokohkan kepemimpinannya. Eh, nah, barakallahu fikum di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum Allah irtadalahum. Paham ya? dan juga Allah Taala mengokohkan agama mereka yang Allah Taala ridhoi untuk mereka bilan Nahum mimba di khaufihim amna dan juga Allah Taala akan menggantikan eh, untuk mereka apa yang semula rasa takut, gelisah, khawatir dijadikan untuk mereka apa keamanan, aman, tentram. Paham ya? Tapi ingat, syaratnya apa? Tauhid. Eh? Lawang orang pengen negakkan khilafah Islamiyah, rakyatnya masih berbuat syirikan, enggak akan terwujudkan. Ya'budunani la yusriku nabi syai'an. Mereka semuanya beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku. Paham ya? Tidak mensekutukan untukku dengan sekutu-sekutu yang lain. Paham ya? Itu syaratnya. Man ya? man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Kalau setelah itu kok kufur, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ingin menjadi pemimpin bisa. Berkuasa di muka bumi bisa, tapi syaratnya tadi iman dan amalan soleh. Demonstrasi bukan amalan soleh. Demonstrasi bukan solusi. Demonstrasi adalah apa? Eh, kalau bukan solusi, apa? Polusi, kotoran. Paham ya? Kalau solusi bukan. Demonstrasi hati-hati. Nah, antum lihat. Ketika orang teriak-teriak di jalan, kemudian pemimpin tidak merespon, marah nggak mereka? Marah. Tiang listrik dipatahkan, ban-ban dibakar, fasilitas umum dirusak. Bayangkan itu, kerusakan semua demonstrasi. Jadi antum jangan pernah tertarik dengan gerakan mereka, yaitu adalah pemikiran khawarij eh termasuk benih-benih pemikiran khawarij itu, pemberontakan, kudeta, revolusi, Allah musta'an. Apalagi bom bunuh diri, hati-hati. Mereka itu keliru belajarnya orang-orang yang suka bunuh diri, bunuh diri katanya jihad, eh, katanya mau ke surga Firdaus katanya. Lah pemimpinnya aja nggak mau duluan yang yang ya, contohnya Jad apa itu Jad Jamaah Ansarud Daulah atau ISIS atau jaringan Al-Qaeda pemimpinnya suruh maju duluan meledak duluan nyatakan kepada murid-muridnya nggak mau kalau surga Firdaus rebutan gitu loh kalau benar-benar surga Firdaus lah gurunya malah sembunyi muridnya duluan yang, yang suruh meledak mereka salah dalam belajar antum lihat kitab-kitab para ulama bulughul maram umdatul akam ketika dibuka pertama kali kitab apa kitabul jihad atau kitabul taharah Hmm? Kita bertaharah kan? Kita bertaharah, kita bersalah. Gak langsung kita berjihad. Mereka langsung ngambil kita berjihad. Disitulah mereka termakan subhat. Dikit-dikit jihad, Palestine. jihad, Suriah. Paham ya? Jihad yang mana gitu loh. Hah? Lah itu diurutkan kita bertaharah dulu, kita bersalah. kita bersedekah, kita bersiam, kita berhaj, kita berjihad nanti gitu loh. Paham ya? Nah, bukan langsung di awal kita berjihad langsung itu keliru mereka salah dalam menerapkan apa? pelajarannya. Allah musta'an. Berikutnya Wa kana kadzalik memang seperti itu keadaannya. Terjadi semua yang dikabarkan sesuai dengan apa? kenyataan. Wa akhbara bi Rum Faris fi bid'i sinin wa kana kadzalik. Dan juga mengkabarkan tentang apa? dikalahkannya Romawi. Nah, Persia. Persia kalau sekarang mana? Eh? Iran ya? Eh, na'am eh, pada beberapa tahun setelahnya. Maksudnya sempat menang tapi ujung-ujungnya terkalahkan. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala itu juga benar kabarnya wujudkan itu loh. Bukan sekedar pengkabaran sesuai dengan wakil kenyataannya. Ya kan alif lam mim ghulibatir rum. Ya kan dikalahkan Romawi. Sudah dikalahkan Romawi. Antum lihat dalam surat Ar-Rum. Naam. Wa akhbara yauma badrin qabla al-waqt qabla al-wiq'ah bi yaumin bi masari'in qatla wahidan wahidan Fakana kama akhbara sawa'an bisawa'. Allah. Kemudian juga contoh yang lain, Rasulullah mengkabarkan eh, ketika perang Badr sebelum terjadinya perang Badr, Rasulullah mengkabarkan ini nanti yang akan meninggal si fulan di tempat ini, si fulan di tempat ini, si fulan di tempat ini. Ketika perang Badr persis seperti yang Rasulullah kabarkan. Fulan bin fulan meninggal tempat tadi itu yang Rasulullah tunjukkan. Fulan bin fulan meninggal tempat yang Rasulullah tunjukkan. Persis sawa'un bisawain, mi'ah bi mi'ah. Paham ya? Sama persis. Berarti wahyu kan? Wa akhbara anna kunuza Kisra wa Qaisar satunfaq fisabilillah wa kana kadzalik. Dan juga mengkabarkan bahwasanya harta kekayaan Kisra, Kisra itu Irak, wa Qaisar Syam, paham ya? Kalau Syam sekarang suria ya. Nah, barakallahu fiikum akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya emas, perak, paham ya? Itu juga terjadi. Maka kadzalik dan itulah yang terjadi juga wa akhbara bi annahu la taqumus sa'ata tuqatil ummatu qauman sigharal a'yun dzulfal unuf perhatikan ini dan juga beliau mengkabarkan bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai umatnya memerangi sekelompok kaum yang apa matanya sipit hidungnya pesek paham ya gitu ini artikannya gitu ya hidungnya ketidung pesek paham ya ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutarraqah Artinya apa? Seakan-akan wajah mereka itu seperti palu, lancip seperti palu. Ngeri enggak itu? Siapa yang dimaksud ini para fiik? Naam, wa tuh tatar. Yang diinginkan ini para pasukan Tatar. Fakana kadzalik dan itu sudah terjadi juga. Paham ya? Naam. Wa eh, wa akhbara anna al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu sayuslihu Allah bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin fakana kadzalik. Dan Rasulullah mengkabarkan Hasan bin Ali bukan Husain ya, Hasan bin Ali akan mendamaikan eh, dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dua kelompok yang agung dari kalangan kaum muslimin yang sempat bertikai. Kelompoknya siapa itu? Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib di akhir khilafah, di akhir khilafah nubuwah, saat itu sempat panas suasana panas antara kubunya Ali bin Abi Thalib dan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Hasan bin Ali tanazul mengalah demi apa menyelamatkan enam darahnya kaum muslimin biar tidak terjadi pertumpahan darah. Ha? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan inabni hada sayyid. Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin. Maksudnya Hasan. Wala Allah an yusliha bihi bainal fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Dan e, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa jadi apa? Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan sebab Hasan dua kelompok yang berselisih tadi itu. Kelompoknya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Makanya Syiah Rafidhah sangat benci dengan Hasan. Hasan penakut, eh, Hasan pengecut, eh, Hasan pengkhianat, benci. Yang mereka senangi siapa? Husain. Husain Masya Allah, hayakallah. Antum kalau di Yaman, di Yaman kalau ketemu Syiah, Syiah orang awam aja. Ditanya, mas mungkin akhi mas siapa namamu? Husain. Masya Allah, hayakallah ya Husain. Senang mereka. Senang Syiah. Husain senang, Ali senang. Fatimah Zahra, perempuan Fatimah, senang. Tapi kalau Hasan, Nah, sebagian mereka yang udah ekstrim eh, termakan subhatnya Syiah itu nggak senang, Hasan nggak senang, Abu Bakar apalagi benci mereka, Umar apalagi nggak senang, Masuk Umar, hmm, nggak senang karena Abu Bakar Umar itu menurut Syiah itu tohut, paham ya? Bener disebutkan dalam, dalam kitabnya mereka. Nah dinukilkan itu ya, yang ngarang itu juga mantan Syiah Rafidah. Nah, eh, kitabnya namanya Lillahi Sumani Lillahi Sumani Disebutkan bahasanya apa? mereka mencaci-maki. Abu Bakar wa Umar Tohut. Abu Bakar Umar Tohut. Kenapa? Karena merampas jabatannya Ali. Seharusnya pemimpin pertama itu bukan Abu Bakar, tapi Ali katanya. Sampai nuduh malaikat Jibril salah alamat katanya. Malaikat Jibril salah alamat. Seharusnya memberikan wahyunya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Bayangkan itu. Eh, malaikat Jibril ada keselamat. Aisyah ummul mukminin katanya, eh, telah melakukan dosa besar katanya, berzina katanya. Ngikuti pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul Orang Yahud, bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Mereka juga sangat benci Muawiyah bin Abu Sufyan. Di Yaman ada acara namanya Idul Ghadir. Di Yaman itu ada acara namanya Idul Ghadir. Hari raya mereka katanya memperingati hari raya eh, memperingati hari terbunuhnya Husain. Itu mereka ya barakallahu fik, ritualnya itu gunung-gunung tembaknya mereka. Bukan peluru plastik, peluru beneran. AK itu tembakan, der der der hancur remuk itu ya, sebagian tempat itu ya. Maksudnya berhamburan debunya. Katanya itu Muawiyah bin Sufyan. Gunung ditembakin katanya Muawiyah bin Sufyan. Coba bayangkan luar biasa bencinya itu. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya na barakallahu fikum nam Syiah Rafidah sangat benci dengan Hasan. Nah, eh, tidak senang dengan Hasan, Abu Bakar, Umar, tapi mereka senang dengan Husain, Ali. Yang terakhir, wa akhbara bi khurujin narin ardil Hijaz tudhi'u laha ibil bi Busra dan juga mengkabarkan bahasanya akan muncul, akan keluar api dari tanah Hijaz yang menyinari. Eh? Yang api tersebut, nah kalau fikum, menyinari sampai nampak apa leher-leher unta di Busra. Oh ya, Busra itu nah kalau fikum eh, salah satu kota yang ada di eh, Irak. Nah, wakana kana hari hadhi bin sanah khamsina wa Saat itu munculnya sudah terjadi nih ya. Munculnya api tersebut waktu itu terjadi kurang lebihnya para kalau pada tahun 650 kurang lebihnya. Watawatar amruha dan perkaranya ini sudah mutawatir. Wa ukhbartu dan aku dikabarkan Imam Imam Ibnu dikabarkan Nah, wa ukhbartu amman syahada idha'ata anakil ibil bi Busra dan aku dikabari tentang apa? Orang yang menyaksikan enam eh, cahaya eh, le, enam cahaya yang menyinari apa? leher-leher onta yang ada di Busra Fasallallahu ala kul Naam kullama dzakarahu adz-dzakirun. Naam. Artinya apa? Atau kullu ma dzakarahu dzakirun artinya eh, selawat semoga Allah taala mencurahkan selawatnya kepada Rasulullah SAW eh, semua apa yang disebutkan orang-orang yang menyebutkan. Yang terakhir wa akhbara bi juz'iyatin kanat wa takunu baina yaday sahiyatulu bastuha. Dan juga pengkabaran tentang apa rincian-rincian yang akan terjadi. Paham ya? Rincian-rincian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi yang mendekati hari kiamat yang sangat panjang penjabarannya. Apa di antaranya? Dajjal. Kemudian apa? Ya Majud. Dajjal itu nanti ketika berkuasa di muka bumi ini berapa hari? Dajjal cuman 40 hari tapi rusaknya luar biasa kerusakannya. 40 hari ini hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Sudah luar biasa kerusakannya. Yang paling banyak Eh, pengikut Dajjal perempuan dan orang-orang Yahud. Paham ya? Nah, perempuan dan orang-orang Yahud. Itu paling banyak pengikutnya. Makanya ketika Nabara kalau fikum habibakumullah eh, Nabi Isa alaihissalam eh, nanti akan turun di akhir zaman di Menara Putih di Menara Putih daerah Damaskus didampingi oleh malaikat, kemudian turun sholat di belakang Mahdi. Begitu keluar dari masjid setelah sholat langsung orang-orang kufar lari tunggang langgang. Kekejar, Wah, sembunyi di balik pohon. Senyap-senyap ya, di balik pohon. Semua pohon bicara. Wahai orang muslim, belakang orang kafir, bunuh dia. Bunuh namanya. Ada pohon yang nggak mau bicara dia, ngeyel pohonnya ini. Nah, ini nggak mau bicara dia. Nah, bantu orang kafir tadi itu. Nah, yang akhirnya katanya Allah alam benar atau tidak. Nah, pohonnya itu ditanam orang Yahud. Nah, sekarang mereka nanam banyak-banyak pohonnya itu biar gak bicara. Katanya Allah musta'an. Padahal sebenarnya dia itu malah bodoh. Kalau pohonnya nggak bicara berarti malah di belakang itu ada ada besar gitu loh. Paham ya? Pohon apa namanya? Antum ah gharqat. Nam, namanya pohon gharqat. Kemudian munculnya apa? Ya'jud dan Ma'jud. Ewa. Eh, setelah itu nanti Allah Taala mengutus apa? Angin yang sangat halus sekali. Salam sutra. Setiap orang yang ya, mencium atau terkena angin tersebut mati seketika. Tinggal orang-orang jahat Maksudnya yang mati itu orang muslim, orang mukmin, orang jahat barulah nah barakallahu fikum terjadi apa hari kiamat. Wa fi ma dzakarna kifayah insyaallah taala wa bihi Ya kan dan apa yang kami sebutkan cukup insyaallah taala dan hanya nah kepada Allah taala eh, kepercayaan yang mutlak. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.